بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد نحن في درسنا بارك الله فيكم في هذه الرسالة المباركة مادة العقيدة كتاب ورسالة لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمة الله تعالى عليه وبشرح يسير للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه وقد ذكرنا في الدرس الماضي وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى بعض صفات رب العالمين سبحانه وتعالى ذكرنا ما يتعلق بصفة الرضا وصفة المحبة وصفة الغضب والسخط والكراهة بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم dikatakan oleh beliau hafizallahu taala setelah bertahmid dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kita masih dalam pelajaran akidah yaitu Lum'atul I'tiqad yang dikarang oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dan yang telah disyarah <clears throat> oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dan kita masih dalam pembahasan ayat sifat pembahasan tentang ayat-ayat sifat Allah Subhanahu wa taala dan kemarin telah kita bahas empat sifat yaitu sifat ridha wa sifat al muhabbah sifat al-ghadab dan as-sukhat begitu juga al-karaha فما هو الدليل على إثبات صفة الرضا لرب العالمين سبحانه وتعالى الدليل الكتاب والسنة وإجماع صالح سلف الأمة Baik. <clears throat> Apa itu dalil tentang sifat ridha? Dijawab oleh salah seorang ikhwah bahwa sifat ridha telah ditetapkan dengan dalil dari kitabullah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu juga ijma' usrafil ummah. فما هو الدليل من كتاب ربنا جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه Kemudian dalil tentang ar-ridha di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala dijawab oleh kebanyakan dari ikhwah adalah radhiyallahu anhum wa radu'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. فما هو الدليل من السنة نعم ما جاء في مسلم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها طيب apa itu dalil dari sunnah dan dijawab oleh al-ikhwa bahwasanya dalil dari sunnah dan disahihkan dan dimalakan oleh Syekh Hafizahullah taala apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu Inna Allah la yarda 'anil akal <clears throat> Inna Allah la yarda 'anil 'abdi Ayya akul al-aqlata fayahmaduhu 'alayhi 'alayha aw yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alayha yaitu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia sungguh ridha kepada seorang hamba yang apabila memakan suatu makanan dia memuji Allah Subhanahu wa taala terhadap makanan yang Allah berikan kepadanya dan meminum suatu minuman <clears throat> kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala dengan minuman yang Allah berikan kepadanya. فما هو الدليل على صفة المحبة لرب العالمين <clears throat> نعم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه Apa itu dalil tentang sifatul, sifatul mahabbah? Dalil dari kitabullah adalah fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Di mana Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan suatu kaum yang mana mereka itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. وما هو الدليل من السنة نعم ما جاء في الصحيحين من قول نبينا عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله dan apa itu dalil dari sunnah dijawab dan dibenarkan oleh beliau hafizahullah taala adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada yaumul Khaybar la u'tiyanna rayah ghadan sungguh saya akan memberikan bendera pada besok hari pada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah subhanahu wa ta'ala Rasulnya mencintai dia فما هو الدليل على إثبات صفة الغضب للرب جل وعلا نعم الكتاب والسنة وإجماع السلف والدليل من الكتاب وغضب الله عليه ولعنه طيب <clears throat> apa itu dalil tentang sifatul ghadab sifatul ghadab telah ditetapkan thabitah dengan dalil dari kitabullah dan sunnatul rasulillah dan ijma'us salaf dan dalil dari kitabullah adalah wa ghadiballahu alaihi wa la'anah dan Allah Subhanahu wa taala marah kepadanya dan melaknatnya فما هو الدليل من السنة نعم ما جاء في الصحيحين أن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي Taib. Apa itu dalil dari sunnah lalu disebutkan oleh ikhwah dan dibenarkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha kataba kitaban indahu fawqal arsy inna rahmati taghlibu ghadabi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan suatu tulisan di sisinya yaitu di atas arsy sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku yaitu marahku فما هو الدليل على إثبات صفة السخط الكتاب والسنة والإجماع فما هو الدليل من الكتاب نعم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله apa itu dalil tentang sifatus suhat sifatus suhat thabitah dengan Alkitab dan Sunnah dan ijma'u salaf adapun dari kitabullah adalah dzalika bi annahum ittaba'u ma Allah dikarenakan mereka mengikuti apa yang telah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. فما هو الدليل من السنة نعم دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسلم وفيه اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك <clears throat> yaitu apa dalil dari sunnah dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dari hadis Aisyah dari doa Rasulullah SAW salah satunya adalah Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik syahidnya adalah min sakhatik ya Allah aku berlindung kepadamu ya Allah aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu فما هو الدليل على إثبات صفة الكراهة نعم الكتاب والسنة والإجماع فما هو الدليل من الكتاب قول رب العالمين جل وعلا ولكن كره الله بعاثهم apa itu dalil tentang tetapnya sifatul karahah dalilnya baik sifatul karahah tetap dari kitab ditetapkan oleh kitab dan sunnah Rasulullah SAW dan ijma' salaf adapun dari kitabullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala walakin karihallahu bi'athahum akan tetapi Allah Subhanahu wa taala benci imba'athahum yaitu tentang keberangkatan mereka. فما هو الدليل من السنة نعم ما جاء في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام إن الله كره لكم قيل وقال كثرة السؤال وإضاعة المال Dan apa itu dalil dari sunnah? Dalilnya apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah kariha lakum kila waqal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci terhadap kalian dari kila waqal. atau wa kasratu su'al banyak meminta bertanya atau idha'atul ban atau menyanyiakan harta dan menyanyiakan harta. قال المصنف رحمه الله تعالى في ذكر بعض أحاديث الصفات ومن السنة أي مما ورد في sunnah min صفات rabbil alamin قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا Dikatakan oleh Musannif rahimahullah ta'ala Penyebutan tentang sebagian sifat ahadith ahadith Sifat hadith hadith yang berkaitan dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Dikatakan oleh beliau wa minas sunnah dan termasuk yang datang dari sunnah ay mimma warada yang datang dari sunnah adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin bahwasanya Rabb kami turun ke langit dunia setiap malam. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى نزول الله جل وعلا الى السماء الدنيا من صفاته الثابته له بالسنه واجماع السلف اذا هذه الصفات التي ستاتي معنا دليلها السنه وعلى ذلك اجمع السلف رحمه الله تعالى عليهم Kemudian disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan Berkata Syekh Ibn Uthaymin wa ta'ala sifat yang ke-10 adalah sifat an-nuzul, turunnya Allah subhanahu wa ta'ala. Turunnya Allah subhanahu wa ta'ala ke langit dunia termasuk dari sifat-sifat yang tetap baginya. Yang ditetapkan di dalam sunnah dan ijma' us Dan sifat ini akan kita lewati <clears throat> insyaallah ta'ala yang dibangun dengan dua perkara itu dengan sunnah dan ijma' us-salaf. قال رحمة الله تعالى عليه مبينا الدليل من السنة قال النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إذا ينزل سبحانه وتعالى فالنزول صفة من صفاته جل وعلا الفعلية المتعلقة بمشيئته عز وجل وهو نزول حقيقي يليق بجلاله سبحانه وتعالى قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له Dikatakan oleh beliau rahimahullah ta'ala setelahnya Adapun dari sunnah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yanzilu rabbuna ila sama'i dunya. Allah Subhanahu wa taala Rabb kita turun ke langit dunia. Dikatakan oleh beliau rahimahu wa taala di sini adanya sifatun nuzul lillahi Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Dan sifatun nuzul adalah sifat fi'liyah lillahi Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan masyiatullah subhanahu wa ta'ala kehendak Allah subhanahu wa ta'ala kapan dia berkehendak untuk turun maka dia turun lalu dikatakan setelahnya hina yabqa thuluthal lail al-akhir yaitu Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam terakhir Fayakul lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan may yad'uni fa astajibu lahu Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku akan mengabulkannya dan siapa yang <clears throat> ya siapa yang meminta kepadaku maka aku akan mengampu, apa, mengabulkannya dan siapa yang meminta ampunan kepadaku maka aku akan mengampuninya. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى واجمع السلف على ثبوت النزول لله سبحانه وتعالى فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهو نزول حقيقي يليق بالله عز وجل Lalu dikatakan setelahnya oleh beliau Hafizullah Ta'ala Dikatakan Syekh Dikatakan oleh Syekh Ibn Uthaymin Rahimahullah Ta'ala Wa ajma'u salaf Dan salafus salih Mereka telah bersepakat tentang tetapnya sifatun nuzul turunnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Fayajibu isbatuh maka wajib menetapkan sifat tersebut dengan tanpa mentahrifnya dengan tanpa meniadakannya, menafikannya, dengan tanpa membagaimanakannya, dengan tanpa mentamsilnya, menyerupakannya. Dan itulah sifat nuzul hakiki bagi Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. قال رحمه الله تعالى وفسره أهل التعطيل بنزول امره او بنزول رحمته او بنزول ملك من ملائكته ونرد عليهم بما سبق في القاعده الرابعه اي ان تاويلكم هذا خلاف ظاهر النصوص ثانيا ان تاويلكم هذا خلاف ما جاء عن السلف ثالثا ان تاويلكم هذا ليس عليه دليل يدل عليه Lalu dikatakan setelahnya hafizahullah taala dan wafassar ahlu ta'til. Ahlu ta'til mereka mentafsirkan tentang nuzulullah subhanahu wa taala dengan nuzulu amrih, turunnya perintah Allah subhanahu wa taala atau rahmati atau dengan turunnya rahmat Allah subhanahu wa taala atau dengan turunnya salah seorang malaikat dari malaikat-malaikat Allah subhanahu wa taala. Lalu kami membantah mereka dengan apa yang telah kita lewati dalam kaidah yang keempat yaitu kita katakan kepada mereka bahwasanya ucapan kalian ini menyelisihi zahir nusus, zahir nas-nas. Kemudian ucapan kalian juga menyelisihi tariqah metode syarafis saleh dalam menetapkan sifatullah. Begitu juga apa yang kalian ucapkan itu tidak ada dalilnya. Qala rahmatullahi taala alaihi هذه الوجوه الثلاثة في القاعدة الرابعة قال نزيد أيضا بوجه الرابع أن الأمر ونحوه أي الرحمة والملك لا يمكن أن يقول من يدعوني فأستجيب له لا يمكن ولا يمكن أن يقول من يستغفرني فأغفر له لماذا؟ لأن هذا من خصائص رب العالمين جل وعلا ومن يغفر الذنوب إلا الله Taib. Kemudian beliau melanjutkan setelah menyebutkan tentang bantahan tiga perkara tersebut yang diambil dari kaidah yang keempat. Lalu beliau mengatakan wa biwajhin rabi' rahimahullah taala dan Kata beliau wa nazid dan kita tambah bantahan tersebut dengan sisi yang keempat. Annal amra bahwasanya al amra wa nahwahu makna al amr perintah turunnya perintah Allah atau yang semisalnya dengan turunnya rahmat dan malak minal malaikah la yumkin ayakul tidak mungkin dia akan mengatakan perintah atau rahmatnya tidak akan mengatakan mayadu'uni fastajibalah siapa yang memintaku maka aku akan mengabulkan bagi, apa permintaan dia. Dan juga tidak mungkin mengatakan mayyastaghfiruni faghfirullah. Dan barang dan siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Kenapa? Karena ucapan ini khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dari ucapan mayyad'uni khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seorang malaikat mengabulkannya, tetapi itu kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, may yaghfiru dhunuba illallah. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه أي ابن قدامة وقوله عز وجل قال وقوله عليه الصلاة والسلام يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة أي كغيره من الشباب <coughs> Lalu dilanjutkan tentang sifat yang setelahnya dikatakan oleh Musannif rahimahullah taala <clears throat> sifat yang setelahnya adalah qauluhu taala eh, qauluhu sallallahu alaihi wasallam ucapan Rasulullah Alaihi wasallam ya'jab rabbuka minasyab yaitu Rabbmu sangat heran atau Rabbmu kagum terhadap pemuda lesat lahu yang tidak memiliki mail yaitu kecondongan kepada hawa sebagaimana para pemuda lain memilikinya وهذا الدليل الذي ذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه لا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما سيأتي طيب. لكن هنالك أدلة تدل على إثبات صفة إثبات صفة العجب لرب العالمين وسيأتي معنا إن شاء الله <coughs> Dikatakan oleh beliau hafizahullah taala dan hadis ini <coughs> tidaklah sahih dan nanti akan kita pelajari insyaallah taala akan kita akan datang pembahasannya tentang hadis ini dan bahwasanya tapi hadis sifat al ajib lillah subhanahu wa ta'ala ujub yaitu sifat heran ataupun kagum bagi Allah subhanahu wa ta'ala itu telah sabitah telah datang di dalam nas-nas yang lainnya dan akan kita pelajari insya Allah, taala al-ajab al-ajab yaitu sifat al-ajab قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى الصفة الحادية عشرة العجب قال العجب من صفات الله سبحانه وتعالى الثابتة له بالكتاب انظر بالكتاب والسنة وإجماع السلف قال دليل الكتاب قوله سبحانه وتعالى بل عجبت ويسخرون قال على قراءة ضم التاء بل عجبت عائد إلى رب العالمين عز وجل dikatakan oleh beliau hafizah taala asy-syarah sifat yang ke-11 adalah al-ajab al-ajab yaitu heran <clears throat> kagum al-ajab termasuk dari sifatullah subhanahu wa taala yang tetap dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW dan ijma' salaf. Adapun dari kitabullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Bal ajibta wa yaskharun." Bahkan kalian heran. <clears throat> Bahkan engkau heran wa yaskharun dan mereka menghinakan yaitu terhadap perbuatan mereka. Ala kirati dhammita yaitu bal ajibtu dengan ajibtu Dan tu ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa yang heran adalah Allah Subhanahu wa taala. قال الشيخ رحمه الله تعالى وقال النبي عليه الصلاة والسلام أي بأن هذا من الدليل الذي ذكره المصنف في السنة قال يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة قال رواه أحمد وهو في المسند عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه مرفوعا وفيه ابن لهيعة أي وهو ضعيف فلا يثبت هذا الحديث disebutkan oleh beliau setelahnya hafizah taala adapun dalil dari sunnah apa yang disebutkan oleh musannif Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda ya'jab rabbuka minasyab yaitu Allah Subhanahu wa taala Rabbmu heran kagum terhadap seorang pemuda yang tidak memiliki syabwah mil ilal hawa itu condongan kepada hawa nafsu yaitu tidak seperti pemuda yang lainnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dan itu disebutkan dalam musnad Imam Ahmad rahimahullahu taala dari hadis Uqbah ibnu Amir secara marfu' dan terdapat dalam sananya Ibnu Lahiyah وهذا الحديث ضعيف كما تقدم لكن هنالك أدلة من السنة تدل على إثبات صفة العجب لرب العالمين عز وجل Dalil yang disebutkan oleh musonif ini apa? Do'if. Tetapi di sana ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan tentang tetapnya sifat al-ajab lillahi subhanahu wa ta'ala. منها ما جاء عند الإمام النسائي عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول يعجب ربك من راعي غنم <coughs> طيب telah datang di sana hadis yang sahih dari hadis Uqbah bin Amir yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai rahimahullah taala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda ya'jab rabbuka bahwasanya Rabbmu kagum terhadap ra'il ghanam pengembala kambing. قال يعجب ربك من راعي غنم في راس شظية الجبل راس شظية الجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة Kemudian beliau melanjutkan hadis tersebut bahwa saya Allah Subhanahu wa taala Rabbmu ajab yaitu merasa heran kagum kepada seorang pengembala kambing yang berada di puncak gunung. Lalu dia melakukan adzan dan mendirikan salat. <clears throat> Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Unzuru ila 'abdi, lihatlah kepada hambaku ini. Dia telah melakukan adzan dan melaksanakan salat." maka aku akan mengampuninya dan akan aku masukkan ke dalam surga." فهذا الراعي لم يشغله ماله ولا غنمه عن إقام الصلاة والمحافظة عليها dan ar-ra'i ini pengembala ini dia tidak sibuk dengan hartanya, tidak sibuk dengan kambingnya sehingga dia tetap melaksanakan salat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat dan perhatikanlah ini. وقد جاء أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لذلك الرجل الأنصاري الذي ضيف ذلك الضيف قال عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة Dan juga telah datang dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah taala dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada <clears throat> seseorang Ansari yang menyajikan tamu-tamunya kedua tamunya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan ajib Allah sungguh Allah Subhanahu wa taala telah kagum kepada perbuatanmu yang telah menyediakan menghidangkan makanan buat kedua tamumu. وذلك أن هذا الأنصاري رضي الله تعالى عنه لما سمع قول النبي عليه الصلاة والسلام من يضيف هذا الليلة رحمه الله انظر رحمه الله فحرص الصحابي رضي الله تعالى عنه على أن يحظى بهذا الأمر وأن ينال دعوة النبي برحمة الله سبحانه وتعالى <clears throat> Kenapa Al-Ansari tersebut disebut, disebutkan oleh Rasulullah SAW? Karena sebelumnya beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan siapa yang mau menyiapkan hidangan tamu untuk tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka al Ansari tersebut semangat untuk menghidangkan dan memberikan kepada tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mudah-mudahan dia mendapatkan nail yaitu mendapatkan <clears throat> doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. فانطلق بالضيف إلى بيته ثم قال لامرأته هل عندك شيء قالت لا إلا قوت صبياني قوت الصبيان فقال الرجل علليهم بشيء اشغليهم فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أن نأكل فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه yaitu orang Ansari tersebut setelah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa yang mau barakallahu fikum memuliakan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu Ansari tersebut pergi ke, ke rumahnya lalu menanyakan kepada keluarganya apakah engkau memiliki sesuatu untuk menghidangkan tamu Rasulullah SAW memuliakan tamu Rasulullah SAW lalu wanita tersebut istrinya mengatakan tidaklah kita memiliki kecuali kut sibian yaitu makanan anak kita lalu Al-Ansari tersebut memerintahkan kepada istrinya untuk mematikan lampunya kemudian sibukkanlah anak-anak kita dengan yang lain sehingga mereka bisa makan dengan makanan-makanan tersebut فلما أصبح الصحابي الأنصاري غدا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة إثبات صفة العجب Lalu Al-Ansari tersebut pada pagi harinya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, sungguh Allah Subhanahu wa taala kagum terhadap perbuatan kalian. <clears throat> Dari sini menunjukkan tentang adanya sifat al-ajab lillahi subhanahu wa ta'ala. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وأجمع السلف على ثبوت العجب لله العجب لله عز وجل فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهو عجب حقيقي يليق بالله سبحانه وتعالى Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala Wa ajma'u salaf dan bahwasanya salafus saleh mereka telah bersepakat tentang tetapnya sifat al-ujub lillahi subhanahu wa ta'ala, al-ajab lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka wajib kita menetapkan sifat al-ajab ini bagi Allah subhanahu wa ta'ala dengan tanpa mentahrifnya, memalingkannya, <clears throat> wala ta'til dan dengan tanpa menolaknya dan dengan tanpa membagaimanakannya dengan tanpa mentafsirnya pula yaitu menyerupakannya dan itu adalah sifat ajab yang hakiki yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. قال رحمه الله وقد فسره أهل التعطيل بالمجازاة ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة أي أن قولكم هذا خلاف ظاهر النصوص وأن قولكم هذا خلاف ما جاء عن السلف وأن قولكم هذا ليس عليه دليل المجازاة معنا يجازيه بعطاء وثواب يقابله مجازاة له بارك الله فيك <clears throat> Lalu dilanjutkan oleh beliau hafizah taala kalam Syekh Ibnu Utsaimin bahwa bahwasanya ahlu ta'til mereka telah mentafsirkan sifat al-ajab ini dengan mujazah yaitu pembalasan <clears throat> pembalasan kepada mereka dari suatu kebaikan. Wa naruddu alaihim dan kita bantah mereka dengan kaidah yang keempat yang telah kita lewati yaitu kita katakan bahwasanya ucapan kalian ini menyelisihi zahir nusus sifat. Kemudian yang kedua bahwasanya ucapan kalian ini menyelisihi metode cara salafus saleh dan yang ketiga bahwasanya ucapan kalian ini tidak ada dalilnya. ثم وضح الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى مسألة هامة وتنبيها وهو أن العجب نوعان قال إحداهما أن يكون صادرا عن خفاء الأسباب أسباب خفية على المتعجب فيندهش له, فيندهش له ويستعظمه ويتعجب منه وهذا النوع مستحيل على الله سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء Lalu disebutkan, dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala tentang al-ajab. Bahwasanya al-ajab itu ada dua macam. Salah satunya adalah al-ajab ayakuna sadiran, yaitu muncul datang dikarenakan tersembunyinya sebab-sebab dari al mutaajib dari orang yang merasa kagum. Fayandahish yang tadinya dia tidak tahu tersembunyikan ketika melihat merasa tercengang terhadap kejadian tersebut dan merasa kagum dikarenakan sebelumnya tidak mengerti dan mengetahui. Wahadan nau dan bentuk seperti ini, jenis seperti ini itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah tersembunyikan sesuatu darinya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. النوع الثاني أن يكون سببه خروج الشيء عن نظائره أي عن أمثاله أو عما ينبغي أن يكون عليه مع علم المتعجب خروج الشيء عن نظائره أي عن أمثاله أو عما ينبغي أن يكون عليه مع علم المتعجب المتعجب يعلم ذلك وهذا هو الثابت لله سبحانه وتعالى Dan yang kedua, al-ajab yang kedua adalah ayakuna sababuhu yaitu sebab ajab tersebut dikarenakan keluarnya sesuatu dari yang semisalnya atau amayan bagi ayakuna arihi yaitu tentang sesuatu yang pantas terlihat ma'ilmul mutajib bersamaan diketahui oleh orang yang kagum dengannya yaitu telah diketahuinya wa huwa sabit yang seperti ini itu sabit lillahi subhanahu wa taala yang sebelumnya telah diketahui oleh Allah subhanahu wa taala قال الإمام المصنف رحمة الله تعالى عليه وقوله عليه الصلاة والسلام يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة Kemudian sifat yang setelahnya yang disebutkan dalam ahadis adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yadhakullah Allah Subhanahu wa taala tertawa kepada dua orang lelaki." Salah satunya membunuh Qatala ahaduhum al-akhar bahwasanya seseorang seseorang tersebut membunuh yang lain. Kemudian kedua-duanya masuk ke dalam surga. قال الشيخ محمد بن صالح العتيمين رحمه الله تعالى قال الصفة الثانية عشرة الضحك الضحك من صفات الله عز وجل الثابتة له بالسنة وإجماع السلف قال النبي عليه الصلاة والسلام يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة وتمام الحديث يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد متفق عليه Lalu dikatakan dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, sifat yang ke-12 adalah sifat ad-dhahak, tertawa. Ad-dhahak sifat Abdahak sifat tertawa itu termasuk dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tetap baginya dari sunnah dan dari ijma usaraf. Adapun dari sunnah adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala tertawa terhadap dua orang lelaki. Yaqtulu ahaduhum al-akhar salah seorang di antara keduanya membunuh yang lain. Kemudian kedua-duanya masuk ke dalam surga. Dan kesempurnaan hadis itu dijelaskan tentang yaqtulu ahaduhum al-akhir yadkhulanil jannah. Yuqatilu hadza fi sabilillah. Orang ini membunuh temannya fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fayuqtal, fayuqtal yaitu yuqatilu hadza fi sabilillah. Orang tersebut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, fayuqtal lalu terbunuh oleh orang tersebut. Tsumma yatubullah lalu Allah Subhanahu wa taala menerima taubat orang yang membunuh tersebut fayustashad lalu orang tersebut pun yang membunuhnya mati syahid di sini Allah Subhanahu wa taala tertawa kepada dua orang tersebut yang mana kedua-duanya masuk ke dalam surga قال رحمه الله تعالى وأجمع السلف على إثبات الضحك لله عز وجل فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهو ضحك حقيقي يليق بالله تعالى <clears throat> Lalu disebutkan oleh beliau setelahnya bahwa saya salafus saleh telah bersepakat tentang penetapan sifat dah ad lillahi subhanahu wa taala. <clears throat> Maka wajib bagi kita untuk menetapkan sifat tersebut bagi Allah subhanahu wa taala dengan tanpa mentahrif memalingkannya wala ta'atil dan dengan tanpa mentahrifnya, dengan tanpa membagaimanakannya dengan tanpa menyamakannya. dan itu adalah bahik yang hakiki bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Qala wa fassarahu ahlu ta'til bil thawab wa naruddu alaihim bima بالثواب ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة أي أن قولكم هذا خلاف ظاهر النصوص وأن قولكم هذا خلاف ما جاء عن السلف وأن قولكم هذا لا دليل عليه Lalu disebutkan oleh beliau setelahnya hafizah ta'ala wa fassarahu dan ahlu ta'atil mereka telah mentafsirkan sifat dhahik ini dengan sawab pahala. Dan kami bantah mereka dengan kaidah yang keempat yang telah kita lewati. Yang pertama bahwasanya ucapan kalian itu <clears throat> tidak sesuai dengan wahir nusus sifat. Kemudian yang kedua bahwasanya ucapan kalian itu menyelisihi cara metode sarafus kemudian ucapan kali ini tidak ada dalilnya. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه عز وجل بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين ونعلم أن الله جل وعلا لا شبيه له ولا نظير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير <clears throat> Lalu beliau menyebutkan <clears throat> berkata Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala, "Fahada dan ini wa ma'ashbahu dan yang semisalnya dari sesuatu yang telah sahih sanadnya yang telah diketahui keadilan ruwatnya. Nu'minu bihi kita wajib mengimaninya dan tidak boleh menolaknya dan tidak boleh menentangnya dan tidak boleh bagi kita untuk mentawilnya dengan tawilan yang menyelisih akhirnya dan juga tidak boleh kita menyerupakan sifat-sifat tersebut dengan sifat-sifat makhluk Allah Subhanahu wa taala <clears throat> wala bisimat dan tidak boleh kita menyerupakan dengan cara muhdatsin yaitu mana mana muhdatsin adaman fa uhdith Barakallahu fiik yaitu tetap dikatakan makhluk sesuatu yang tidak ada kemudian ada. <clears throat> Sama dengan makhluk ini itu tidak jauh. Wa na'lam <clears throat> dan kita pun mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala la syabiha lahu, tidak ada yang menyerupai baginya dan tidak ada nadhir yang menandinginya. Laisa kamitsli syai'un, tidak ada sesuatu yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa samiul basir dan Allah Subhanahu wa taala dat yang Maha mendengar lagi Maha melihat. ثم يؤكد الإمام رحمه الله تعالى فيقول وكل ما تخيل في الذهن كل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه أي ليس كمثله شيء dan setiap sesuatu yang tergambarkan pada benak kita atau khatar bibal sama sesuatu yang terbayangkan, tergambarkan di dalam benak kita, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bikhilafi, tidak sesuai dengan apa yang kita gambarkan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, bahwasanya tidak ada sesuatu yang semisal dengannya dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. قال رحمة الله تعالى عليه أي المصنف ومن ذلك قوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى Dikatakan oleh musannif rahimahullah taala wa min dzalika dan termasuk hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman 'alal arshistawa Bahwasanya Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala dia bersemayam di atas arasy. قال شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى الصفة الثالثة الصفة الثالثة عشرة الاستواء على العرش قال استواء الله عز وجل على العرش من صفاته الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan sifat salih salih asyara yaitu sifat yang ke-13 istiwa alal arsy yaitu bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Bersamanya Allah Subhanahu wa taala di atas aras termasuk dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tetap yang ada yang ditetapkan di dalam kitab Allah dan sunnah dan ijma' usaraf. ثم ذكر الأدلة من الكتاب والسنة فقال قال الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى قال وذكر استواؤه على عرشه في سبعة مواضع من القرآن وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي <clears throat> lalu <clears throat> Asy-Syarih Syekh Ibnu Taimin rahimahullah menyebutkan dalil dari dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Adapun dari kitabullah Ar-Rahman alal arsyistawa Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman bersemayam di atas arash. Dan disebutkan di dalam ayat tersebut istiwa'uhu bersamanya Allah Subhanahu wa taala di atas arash pada tujuh tempat dari Al-Qur'an yaitu dari ayat tersebut. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam adapun dari sunnah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha lamma qadal khalaq sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika tatkala setelah menciptakan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala menulis di sisinya di atas arasnya Inna rahmati sabaqat ghadabi sesungguhnya rahmatku itu mendahului kemarahanku. وهكذا أجمع السلف رحمة الله تعالى عليهم على إثبات على إثبات صفة الاستواء لرب العالمين عز وجل استواء حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير Begitu juga salafus saleh mereka telah bersepakat tentang tetapnya sifatul istiwa lillahi subhanahu wa ta'ala ala arsyhi. Tetapnya sifat istiwa Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsnya. Dengan kesesuaian <clears throat> kebesaran Allah sesuai dengan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dan keagungannya. إذا بارك الله فيكم أخذنا في درسنا أربع صفات الأولى صفة النزول ودليلها السنة وإجماع السلف والثانية صفة العجب ودليلها الكتاب والسنة وإجماع السلف والثالثة صفة الضحك ودليلها السنة وإجماع السلف وأيضا الرابعة صفة الإسواء ودليلها الكتاب والسنة وإجماع السلف نسأل من الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما ذكرنا وأن يكون في ميزان حسناتنا والحمد لله رب العالمين طيب Dari pelajaran pada hari ini kita telah mengambil empat sifat. Sifat yang pertama adalah sifat an-nuzul. Dan sifat nuzul telah ditetapkan di dalam di dalam sunnah Rasulullah SAW dan ijma salaf. <clears throat> Kemudian yang kedua adalah sifatul ajab. Sifatul ajab telah ditetapkan dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW dan ijma salaf. Dan sifat yang ketiga yang telah kita pelajari adalah sifatul bahik. Dan sifatul dhahik telah tetap di dalam sunnah dan ijma usaraf. Kemudian yang terakhir yang keempat sifat istiwa yaitu bersamanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy dan ini pun tetap ditetapkan dalam Alkitab dan sunnah dan ijma usaraf. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la anta wa khairan.